Terakhir kita bahas adalah ucapan musannif rahimahullah dalam kitabnya Syarh Sunnah yaitu Imam Al-Barbahari rahimahullah wa'lam anna an-nasa lam yabtadi'u bid'atan qat hatta taraku min as-sunnati mislaha Ketahuilah bahwa manusia tidak mengada-adakan kebid'ahan sama sekali kecuali mesti dia meninggalkan satu sunnah yang semirip dengannya fahdharil muharramat minal umur maka jauhilah keharaman-keharaman fa inna kulla muhdatsatin bid'ah karena semuanya setiap perkara yang ditambah-tambahkan dalam agama adalah bid'ah wa kullu bid'atin dalalah dan setiap bid'ah adalah kesesatan dan setiap kesesatan dan pelaku-pelakunya finnar ini yang dibahas pada kajian terakhir kajian kita terhadap kitab Syarahus Sunnah. Catatannya, mudah-mudahan masih ingat bahwa kalimat kullu muhdatsatin al-murad yang dimaukan kata Syekh al Fauzan adalah al-muhdatsat fiddi perkara-perkara baru dalam agama. Sedangkan perkara yang disebutkan oleh musannif bahwasanya setiap diadakan satu kebid'ahan mesti ada yang tergeser dari satu sunnah itu adalah ucapan-ucapan salaf. Bahkan diriwayatkan dari Al-Auza'i dari Hasan, qala mabtada'a qaumun bid'atan fi dinihim illa naza Allahu min sunnatihim mislaha. La yu'iduha ilaihim ila yaumil qiyamah. Tidaklah satu kaum mengadakan satu kebid'ahan dalam agama mereka kecuali Allah akan cabut satu sunnah yang semirip dengannya satu bidah dikerjakan, satu sunnah hilang. Thumma la yu'iduha ilaihim. Kemudian tidak dikembalikan kepadanya selama-lamanya. Asar yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih kepada Hasan ibn Atiyah dan juga Al-Auza'i Imamun Jalil Imam yang mulia ma'ruf dan beliau berkata bahwa akhir dari kalimat ini lebih mengerikan daripada pertamanya. Kemudian tidak dikembalikan lagi sampai hari kiamat. Artinya seorang yang terjerumus dalam bid'ah akan dicabut satu sunnah daripadanya dan setelah itu tidak bisa kembali. Ini khairin azakumullah. Apa yang akan dibahas hari ini berkait dengan itu. Karena musannif wa imam Al-Barbahari rahimahullah menyatakan wahdhar sigar al-muhdatsat. Ini kelanjutannya. Maka hati-hatilah dari perkara-perkara kecil dari muhdatsatil umur, dari perkara-perkara muhdats. Fa inna sigar al-bid'i ta'udu hatta tasira kibara. Karena perkara dari bid'ah-bid'ah yang kecil akan kembali menjadi besar atau akan berkembang menjadi besar hatta tasira kibaran hingga menjadi bid'ah-bid'ah besar wa kadzalika kullu bid'atin uhditsat fi hadhihi ummah demikian pula setiap kebid'ahan-kebid'ahan yang terjadi pada umat ini kana awwaluha saghiran semuanya diawali dengan perkara yang kecil yushbihul haq Semuanya diawali dengan para kecil yang yushbihul haq, yang mirip dengan kebenaran. Barakallahu fikum. Al-fitnah, fitnah-fitnah muhdatsat, fitnah-fitnah syubhat, ketika datang dalam keadaan sama. Yushbihul haq, menyerupai kebenaran. Maka ketika datang la ya'rifuha illa ulama. Ketika datang enggak ada yang mengetahuinya kecuali para ulama. Adapun juhala, orang-orang awam, orang-orang yang pas-pasan, orang-orang yang kurang ilmunya, maka mereka menganggap itu kebenaran. Yang pertama tahu adalah para ulama. Hati-hati. Itu adalah batil. Ucapannya seperti kebenaran padahal batil. Ucapannya seperti hak padahal dia adalah bid'atun muhdatsah. Ternyata setelah kaum muslimin mendengarkan nasihat dari ulamanya selamat. Adapun mereka-mereka yang tidak mendengarkan dari para ulamanya, maka mereka menganggap enteng perkara tadi, bahkan menganggap kebenaran. Ternyata semakin besar, semakin besar, semakin besar, semakin besar, mulai terlihat betapa mengerikannya. Menjadi tamatul kubra. Menjadi perkara yang sangat besar. Maka kata beliau, Kullu bid'atin uhdithat. Semua kebid'ahan yang diada-adakan pada ummah awaluha saghiran mesti diawali dengan perkara kecil yushbihul haq yang menyerupai kebenaran Faktarra bidhalika man dakhala fiha akhirnya tertipu orang-orang yang masuk di dalamnya thumma lam yastati'al khuruj minha kemudian tidak mampu untuk keluar daripadanya telah masuk tidak bisa keluar lagi Fa'adumat Wafarat dinan yudanu biha. Akhirnya semakin besar, semakin besar. Menjadi agama yang mereka pegang. Menjadi din. Yang yudanu biha. Yang dijadikan sebagai syariat yang mereka pegang. Fakhalafa siratal mustaqim. Akhirnya menyelisihi jalan yang lurus. Wa kharaja minal islam. Dan keluar dari islam. Ikhwan ibn dalam hal ini diriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya dan juga Tayalisi dan juga Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan iyyakum wa muhaqqiratid dunub. Hati-hati kalian dari muhaqqirat ad dunub Hati-hati dari dosa-dosa yang remeh. Muhaqqirat adalah perkara yang hakir, perkara yang remeh, yang kecil, Hati-hati. Fa innahunna yajtami'na. Karena semua itu akan berkumpul-berkumpul pada seseorang. Hatta yuhlikannahu hingga akhirnya sungguh akan membinasakan dia. Sungguh akan membinasakan dengan taukid yuhlikanna. Walaupun awalnya hakir, perkara yang remeh, perkara yang kecil. Sebagaimana dikatakan dalam pepatah, La tahqiranna saghiratan. Innal jibala minal hasa. Jangan anggap remeh perkara kecil. Sesungguhnya gunung itu dari kerikil. Gunung itu isinya kerikil-kerikil. Tapi bisa sebesar itu. Maka itu muhaqqiratid dzunub. Itu perkara-perkara yang sifatnya dosa. Walaupun remeh, jangan diremehkan. Walaupun kecil, jangan dianggap ringan. Kalau bertumpuk, bertumpuk, bertumpuk, dia akan menjadikan hati menjadi hitam. Karena setiap satu dosa nukita fil qalbi nuktatun sauda. Setiap satu dosa akan dititik dalam hati dengan titik hitam. Dan terus satu dosa lagi titik hitam, titik hitam. Semakin banyak, semakin banyak, maka hati akan menjadi hitam legam, hitam pekat, murbadah, Kalquz muzakhia. Seperti periuk yang terbalik. Hitam legam. nggak ada sama sekali selain hitam. Kalau sudah demikian. La ya'rifu. Tidak mengerti munkaran. nggak mengenali mana yang munkar. Mana yang ma'ruf. Tidak mengenali mana yang ma'ruf, mana yang munkar. Enggak tahu mana hak, mana batil. Sudah gelap gulita. Karena dosa-dosa. Maka ikhwanul azakullah la tahqiranna saghiratan. Jangan remehkan perkara-perkara kecil, dosa-dosa kecil. Ini baru dosa-dosa. Apalagi kebidahan-kebidahan. Sekecil-kecil kebidahan adalah dosa besar. Kenapa demikian? Karena di dalam kebidahan mengandung sekian perkara besar. Sekian perkara besar. Maka Nabi mengatakan berulang-ulang bahkan dalam khutbah selalu diiringi syarrul umur muhdatsatuha. Syarrul umur muhdatsatuha. Sejelek-jelek perkara-perkara muhdats, sejelek-jelek perkara-perkara muhdats. Yang besar apa yang kecil? Tidak disebut yang besar ataupun yang kecil. Sejelek-jelek perkara-perkara muhdats karena dalam perkara muhdatsat mengandung sekian abaim sekian perkara besar. Satu berarti dia membuat syariat. Lu tapi kecil sama saja, kecil ataupun besar engkau membuat syariat. Yang kedua, lancang merasa lebih tahu dari Rasulullah SAW. Yang ketiga, dia berarti membuat satu syariat lain selain syariat Allah Taala. Berarti dia merasa dirinya boleh membuat syariat. Kalau dia merasa dirinya boleh membuat syariat walaupun kecil, besok akan bikin yang lebih besar. Kenapa? Karena akidahnya sudah masuk. Bahwa tidak apa-apa kita, usulan kita dimasukkan dalam agama. Kayaknya kalau ditambah ini lebih bagus. Ini sudah ada ujub dalam hatinya. Sudah merasa kalau dirinya berhak untuk membuat syariat. Ini azim. Mudah-mudahan sudah disampaikan. Mudah-mudahan masih ingat. Ada berapa Mabarat atau jeleknya bid'ah-bid'ah yang sudah kita catat. Beberapa perkara yang sudah kita catat bahwasanya kebid'ahan itu merupakan pensyariatan tanpa izin Allah. Yang besar ataupun yang kecil pensyariatan. Dan menganggap bahwa agama belum sempurna. Ini juga azim. Walaupun sekecil apapun dia mengadakan kebinaan berarti dia menganggap bahwa ini kurang sedikit. Menganggap agama belum sempurna. Dan menganggap diri lebih tahu dari Nabi. Ini juga mabarat atau ini adalah jeleknya kebid'ahan. Atau menganggap bahwa Nabi tidak tahu, dirinya tahu. Atau yang lebih mengerikan menganggap bahwa Nabi tidak mengajarkan kebaikan yang dia tahu. Menganggap Nabi berkhianat. Sebagaimana Imam Malik menyatakan siapa yang mengada-adakan kebinaahan dan menganggapnya baik, berarti dia menuduh Rasulullah SAW berkhianat. Ada kebaikan yang belum diajarkan. Maka ikhwan azakumullah al-muallif rahimahullah menyatakan ehzar Sigar al-muhdasat. Hati-hati dengan perkara-perkara muhdas walaupun kecil. Tapi dia masih mengajarkan tauhid. Tapi dia masih mengerjakan sunnah. Hati-hati. Ini fitnah. Ini fitnah yang terjadi di akhir zaman. Mereka menganggap remeh kebinahan-kebinahan dengan alasan karena mereka masih mengajarkan tauhid. Dengan alasan karena mereka masih mengajarkan sunnah. As'alukum billah, aku tanyakan pada kalian semuanya, apakah Khawarij tidak mengajarkan tauhid? As'alukum. Saya tanya pada kalian, Khawarij yang dikatakan dengan syarhul syarhul khalqi wal khaliqah, sejelek-jelek makhluk di bawah naungan langit, apakah mereka nggak mengajarkan tauhid? Bahkan mereka sekarang membuat nama kelompoknya dengan Ansarut Tauhid. Pembela Tauhid. Hati-hati barakallahu fikum. Jangan kalian tertipu dengan ibadah-ibadah mereka. Jangan tertipu dengan berbagai macam ucapan-ucapan mereka kalau mereka mengada-adakan kebid'ahan. Dari yang kecil mereka ada akan kebid'ahan, tapi kemudian semakin besar, semakin besar, semakin besar. Kenapa demikian? Karena yang namanya kebid'ahan sudah merupakan satu jalan yang salah. Walaupun kecil, tapi jalannya sudah salah. Saya boleh mengada-adakan ide baru. Kalau dia merasa boleh, kita sudah tidak percaya lagi. Kita sudah khawatir, jangan-jangan besok akan dimasukkan ide yang kedua. Jangan-jangan lusa dia akan tambahkan dengan ide yang ketiga. Yang semakin besar, semakin besar, semakin besar. Tetapi orang yang berbuat dosa selain bid'ah, hatinya gemetar. Malu kelihatan orang. Takut, gelisah. Ditanya kamu belum sini. Oh enggak, Khawatir kalau dia diketahui berbuat dosa. Kenapa? Karena dia sadar itu jelek. Berbeda dengan yang tadi. Nggak akan berkata, ini dosa saya ini bagus. Tidak ada yang menyatakan dosanya bagus. Kecuali ahlul bid'ah, mereka membuat satu kesalahan, satu kejelekan, satu kesesatan dan menganggapnya baik. Maka ehzar, ehzar sigar al murjazat Hati-hati dengan perkara-perkara muhdas walaupun yang kecil-kecil. Syekh Al Fauzan Hafidzahullah menyatakan makna ucapan beliau ini adalah la tatasahal bi syai'in minal bid'ah walau kana sahiran jangan anggap kecil jangan anggap remeh perkara bid'ah walaupun kecil fa innahu yakbur karena dia akan membesar membesar wa yadhafu ilaihi ghairuhu dan akan tergabung padanya nanti bid'ah lainnya wa hadza min mafasidil bid'ah dan ini adalah kejelekan-kejelekan bid'ah. Termasuk bid'ah hizbiyah. Yang sedikit saja mereka anggap kecil bahwasanya kami ini semua usulnya usul ahli sunnah. Semuanya. Dari allah sampai akhir. Hanya saja. Bas cuma satu saja. Saya tuh tidak bisa. Mengatakan begini dan begitu kepada ahlul bid'ah Apalagi ahlul bidah yang masih ya, kita anggap sebagai ahlul bidah yang ringan. Saya ingin merangkul mereka. Sehingga mulut saya tidak bisa ya, untuk menyebut mereka begini dan begitu. Nggak sampai hati. Kalau saja ketemu Imam Ahmad menyatakan, ya Imam, ya, innahu taqula alaiya an aqula fulanun kada wa fulan kada. Sungguhnya berat bagiku untuk menyatakan fulan begini, fulan begitu. Niscaya Ahmad akan menjawab. Ila sakata anta wa sakatu ana famin aina ya'riful jahil as-sahih min as-saqim. Kalau engkau diam, saya diam. Terus dari mana orang bodoh akan tahu mana yang benar, mana yang salah? Kalau semua nggak sampai hati mengunyapkan fulan kada fulan kada. Bas, cuma itu tak. Yang lainnya semua usulnya ahli sunnah. Bagaimana kira-kira? Remeh? Kelihatannya remeh. Akidahnya sama, kitabnya sama, fikihnya sama, semuanya sama. Cuma itu saja. Takula alaiya an akul fulan kada fulan kada. Saya itu nggak sampai hati, nggak tega, nggak bisa mengatakan fulan kada fulan kada. Sudah saya pasti fajalah dalam masalah itu. Nggak mau berbicara tentang ahli bid'ah. Ternyata satu tingkatan ini tadi yang dianggap kecil berkembang. Apa perkembangannya? Mulai setelah dia berlama-lama dengan prinsip yang salah tadi, mulai melihat orang-orang yang berbicara lebih dah, dia nggak suka. Ah ini orang kayak nggak ada pembicaraan lain. Ulama yang berbicara, ulamanya ikut dibicarakan. Saya nggak suka dengan syekh yang ini. Saya cocok dengan syekh yang itu. Mulai. Sampai kemudian yang ketiga, ini sudah kelas dua. Kelas pertama nggak tega untuk menyampaikan fulan kata fulan kata. Kelas dua meremehkan para ulama dan para doat yang membicarakan ahli bidah. Disindir-sindir terus. Yang ketiga, membela ahlul bid'ah. Mereka itu walaupun punya kebidaan, tapi mereka juga punya jasa. Mulai kelas tiga, Mulai memuji ahlul bid'ah. Mereka juga punya jasa, mereka juga punya kelebihan. Mulai yang keempat. Bahwa para ulama gak ngerti tentang kelebihan mereka. Karena ulama itu cuma duduk saja di tempatnya. Gak tahu fikul wakil. Mulai. Mencerca para ulama. Sampai keluar ucapan mereka bahwa para ulama taburul muhannatin. Mereka itu barisan para mumi. Kata Abdul Rahman Abdul Khaliq. Mumi itu mayat yang diawetkan. Dia itu atau mereka itu para ulama seperti mumi yang diawetkan. Hidup di zaman kita, ada di zaman kita, tapi sungguhnya dia orang lama, orang kuno, nggak tahu menahu sama sekali apa yang terjadi zaman sekarang. Sampai kemudian keluarlah kalimat-kalimat yang lebih parah dari itu. Lebih mengerikan dari itu barakallahu fikum. Tadi kecil. Tapi ya'zum, ya'zum, ya'zum. Ya. ya, ya Sufi asalnya cuma sama seperti itu mirip. Tetapi dia berkata bahwa sudahlah, yang penting itu diri kita sendiri. Kita didik hati kita, kita latih hati kita supaya betul-betul cinta kepada Allah dengan setinggi-tinggi cinta. Karena tidak mau urusi orang lain. Menganggap tidak penting. Jagalah hati. Kalau engkau berbicara tentang orang lain, hati kamu akan rusak. Asalnya begitu. Tetapi apa ujung-ujungnya? Ujung-ujungnya menganggap Allah menyatu dengan dirinya. Ujung-ujungnya menganggap bahwa dirinya menyatu dengan Allah. Manunggaling Gusti Kaulo. Atau menyatakan Allah meresap. Astagfirullah. Dengan semua makhluk-makhluk. Itu sufi. Syiah Rafidah. Diawali dengan usulan kalimat menurut saya Ali itu lebih berhak daripada Abu Bakar. Cuma itu. Tidak mencerca, tidak memaki, tidak melanat, enggak. Cuma menyatakan kalau menurut kami harusnya jadi khalifah itu bukan Abu Bakar. Harusnya Ali. Karena Ali di samping e, imannya kurang lebih dengan Abu Bakar. Tetapi dia adalah kerabat Nabi sendiri. Bukankah lebih berhak kalau kerabatnya Nabi? Bukankah lebih berhak kalau kerabatnya Nabi? Dari mana itu? Min Al-Quran? Atau min Sunnah? La, min indihi huwa. <laughs> Min indi nafsihi. Min hawahu. Dari hawa nafsunya. Tapi masih kecil. nggak mencerca siapapun. nggak mencerca siapapun. Tetapi barakallahu fikum ata apa kata Imam al rahimahullah. Kata Imam al siapa menyatakan bahwa Ali bin Abi Talib lebih berhak untuk jadi khalifah, dia sudah menyalahkan 12 ribu orang para sahabat. Minal muhajirin awal ansar. Dia sudah menyalahkan manusia-manusia terbaik yang jumlahnya 12 ribu lebih dari para sahabat. Karena mereka semua sepakat memilih Abu Bakar. Tiba-tiba dia menyatakan salah. Harusnya Ali. Lihat, ini yang paling ringannya. Bagaimana ketika berjalan bersama waktu? Ya Allah, ya Allah. Bukan hanya menyatakan Ali lebih berhak jadi khalifah, tapi diiringi dengan laknat. Berarti Abu Bakar merebut haknya Ali. Berarti para sahabat tidak mengerti haknya Ali. Berarti mereka penjahat, pengkhianat. Berarti mereka, berarti mereka terus sampai naudzubillah mengkafirkan para sahabat. Tidak tersisa kecuali tiga orang atau empat orang saja. Barakallahu fiikum. Demikian pula keyakinannya tentang Ali bin Abi Thalib tidak hanya menyatakan berhak menjadi khalifah, bahkan berkata semakin besar lagi berhak menjadi rasul seharusnya kata mereka. Seharusnya Jibril memberikan risalah bukan kepada Nabi Muhammad SAW tetapi kepada Ali harusnya. Maka dikatakan Jibril berkhianat. Bahkan sampai menyatakan Ali Tuhan kami. Ya'adhum, ya'adhum, ya'adhum. Semakin besar, semakin besar, semakin besar. Yakbur dan itu terjadi di masa Ali masih hidup. Betapa cepatnya. Betapa cepatnya berbicara sedikit kemudian berkembang menjadi besar. Gurunya mengucapkan satu kalimat, muridnya mengucapkan seratus kalimat. Gurunya kencing berdiri, muridnya kencing berlari. Lebih jorok lagi, lebih kotor lagi, lebih urakan lagi. Gurunya hanya menyatakan ada apa dengan Aisyah. Kata Jalaluddin Rahmat. di khabi. Ada apa dengan Aisyah? Kau dikatakan dari kamar Aisyah keluar tanduk Shelton. Pura-pura bodoh. Bukan bodoh dia. Pura-pura bodoh. Jelas hadis berikutnya dan hadis sebelumnya membicarakan bahwa itu ilal masyrik. Asyara ila hurfati Aisyah kepada kamar Aisyah. Artinya kepada timur ilal masyrik. Ada apa dengan Aisyah kok dikatakan keluar tanduk syaitan titik? Muridnya yang berkata, berarti Aisyah itu begini, berarti Aisyah itu udah habis. Tapi gurunya nggak disalahkan. Gurunya yang bukakan pintunya, mereka yang masuk. Silahkan, mau mencerca siapa? Ini entah salah di mananya. Lihat pura-pura bodohnya. Jahil yatajahal. Asyi'i rafidhi Khana bin A'azakumullah menyatakan pada hadis lainnya yang dikaji hadis Bukhari loh. tentang bab mandi tentang kisah Nabi Musa alaihissalam yang mandi dan meletakkan pakaiannya di batu kemudian batunya lari. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan yang demikian untuk membantah tuduhan mereka bahwa Musa nggak mau mandi bersama dengan kita karena dia memiliki cacat pada kemaluannya sehingga malu untuk mandi bersama kita karena mereka biasa mandi telanjang bersama-sama. Nabi Musa nggak mau. Maka terjadilah apa yang terjadi. Musa mengejar batu itu dan mereka melihat Musa sehat walafiat. Mereka nggak menerima kata Kang Bolal ini tadi. Ini masa hadis begini masuk dalam kitab semulia ini. Ini salah di mananya? Apa Imam atau Abu Hurairahnya? Wallahu a'lam. Apa maknanya? Maknanya wahai murid-muridku, silakan mau cerca Bukhari atau mau cerca Abu Hurairah, silakan. Bebas kalian cerca. Maka semakin besar semakin besar. Muridnya, cucu muridnya lebih besar lagi, lebih berani lagi, lebih lancang lagi. Dan begitulah yang namanya bid'ah ya kebur Semakin besar, semakin besar, semakin besar. Ehzar, hati-hati. Sigar ad-dunub. Hati-hati dengan dosa-dosa kecil apalagi bid'ah muhdasah yang akan membesar, membesar, membesar. La tatasahal. Wahada min mafasidil bid'ah dan ini termasuk jeleknya bid'ah. Bid'ah itu selalu merembet semakin besar semakin banyak. Di idan dan babul bid'ah zadat. Karena kalau dibuka pintu bid'ah zadat. Kalau dibuka pintu bid'ah zadat. Ini enggak apa-apa karena ini kan bid'ah hasanah, ini kan bagus. Enggak apa-apa. Karena bagus. Niscaya orang-orang lain akan berkata, ini juga bagus kok, berarti nggak apa-apa. Ini juga bagus kan, berarti nggak apa-apa. Ini juga bagus kan, akan semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak, semakin besar, semakin besar, semakin besar. Kenapa pintunya dibuka? Pintunya dibuka. Tetapi ahlu sunnah para ulama menyatakan dengan menutup pintu. Al-yawma akmatu dinakum. Allah berfirman bahwa hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Maka agama telah sempurna. Nggak perlu ditambah apapun. Tutup pintu. Maka siapa yang mengatakan ini tapi baik, tidak bisa. Sudah ada seluruh yang baik-baik dalam agama, lengkap. Nggak kurang sedikit pun, nggak perlu ditambahi. Barakallahu fikum. Maka dengan ini tertutup pintu bid'ah, maka amanlah agama. Tetapi kalau dikerjakan satu bid'ah, walaupun kecil, tetapi pintu sudah terbuka. Oh tidak apa-apa, karena ini bagus. Bid'ahnya hasanah. Mulai. Mereka berlomba-lomba untuk membuat bid'ah sana. Karena dianggap boleh kalau baik. Ternyata baik menurut pikiran mereka, tidak baik menurut agama. Fala yutasahal fiha. Maka jangan meremehkan kebid'ahan. Hadihi bid'atun saghiratun wala tadur. Jangan berkata ini bid'ah kecil, tidak apa-apa, nggak akan membuat madarat. Al bid'atun mislul jamrah. Yang namanya bid'ah kata syekh Salal Fauzan hafizahullah seperti jamrah, seperti bara api, walaupun kecil. Tetapi dia bisa membakar. Apalagi ketemunya bensin. Meledak bukan hanya terbakar. Lu tapi kecil, walaupun kecil. Tahrikul bait akan membakar rumah, akan membakar kampung. Wa mu'zamun nar min, mustagh, syarar. Dan kebanyakan api dan kebakaran itu dimulai dengan mustasghar asyarar. Kebakaran dari apa? Tanyakan. Mesti dari yang kecil. Mustasghar asyarar. Syarar yang dianggap kecil, yang dianggap remeh. Syarar itu kalau ada api, ada yang terbang-terbang gitu. Merah-merah terbang terbang itu merah merah terbang peletikan api itu yang dikatakan syarat. Ternyata kanal listrik konslet besar apa kecil? Kecil, peletik begitu saja, terbakar. Demikian pula di tempat-tempat lain ada syaror yang terbang masih menyala dia terbang kemudian jatuh di tempat yang mudah terbakar kebakaran kalau sudah besar masih ucapan Syekh Hafizahullah kalau sudah besar, maka dia akan membakar segala macam. Bahkan yang hijau pun terbakar. Yang basah terbakar. Kalau kecil basah nggak terbakar kan? Tapi kalau sudah kebakaran, nggak ada yang nggak terbakar, semuanya terbakar. Yang masih basah kering terbakar. Kalau Fala yutahawan biha. Maka jangan entengkan kebidahan. Bal yusaddu babul bid'ah nihaiyan. Bahkan seharusnya ditutup pintu bid'ah nihaiyan. Ditutup pintu bid'ah seluruhnya. Waqad qala Rasulullah sallallahu iyyakum muhdatsatil umur. Karena Nabi berkata, hati-hati kalian dari muhdatsatil umur. Mana iyyakum? Tahzir. Hati-hati dari muhdatsatil umur mutlakan. Kata Syekh, muhdasatul umur yakni al bid'ah mutlakan. Bid'ah secara umum yang besar, yang kecil, yang seperti apapun, hati-hati. Karena Nabi tidak menyatakan hati-hati dari bid'ah yang besar, enggak. Mengatakan hati-hati dari muhdatsatil umur, hati-hati dari semua perkara-perkara yang diada-adakan, ditambah-tambahkan dalam agama. Hati-hati. Maknanya yang besar maupun yang kecil, kan disebutkan secara mutlak. Sawa'un kanat muhdasat saghirah atau muhdasat kabirah. Sama saja kata beliau. Apakah muhdasat itu besar ataupun kecil? Lam yastafnir Rasul. Rasulullah SAW tidak mengecualikan yang kecil. Beliau menyatakan iyyakum wa muhdatsatil umur. Wa kadzalika kullu bid'atin uhditsat fi hadhihi al-ummah. Demikianlah setiap kebid'ahan yang diadakan pada umat ini biasanya diawali dengan perkara-perkara kecil dan kemudian semakin membesar semakin membesar akhirnya dia tidak lagi bisa keluar dari kebidahan tersebut al fitan fitnah fitnah dalam bentuk bid'ah atau syubhat ketika awal muncul pada umat kecil dan biasanya terjadi karena tasahul karena menganggap remeh masalah gini aja kok Jangan bicara masalah gini aja. Imam Malik rahimahullah. Selesai salat. Salam dia ke kanan dan kiri melihat. Ada jaket di depan sof. Jaket diletakkan di depan sof. Jubah luar ya. Maka beliau menyatakan man sahibu Siapa pemiliknya? Demi Allah, pemiliknya pantas untuk dipenjara sampai dia tobat pada Allah Taala. Selama aku di sini sekian puluh tahun nggak pernah aku melihat kebidaahan seperti ini. Bid'ah hanya meletakkan di depannya. Mengganggu orang yang lewat. Ada kelebihan apa pada jubahmu? Ada kelebihan apa pada pakaianmu? Sehingga engkau letakkan di depan kaum muslimin yang sedang sholat. Mengganggu semua orang yang sholat. Marah besar. Padahal perkara meletakkan di depan. Kaifa antum? Tandurun hadhil masalah. Bagaimana kalian melihat perkembangan ini? Kecil apa besar? Kecil kan? Mereka menganggap itu kecil. Ternyata Imam Malik menganggap besar. Tidak pernah ada. Nggak pernah terjadi selama aku di masjid ini. Di masjid Nabawi. Nggak pernah terjadi yang seperti ini kata beliau. Rahimahullah. Kembali kepada ucapan Syekh Salih Fauzan dalam syarahnya. Qala al-fitan awwalu ma hadatsat fil ummah bisababit tasahul. Fitnah-fitnah yang terjadi biasanya karena tasahul. Ma ahlil ifsad menganggap remeh dengan para perusak. Hatta asu fil ardi fasadan sampai akhirnya kerusakan tadi merata di muka bumi. Dianggap nggak apa-apa, dianggap remeh, dianggap kecil, akhirnya semakin besar, semakin kuat. Akhirnya ghasalu admirata syababi wal awam. Akhirnya mencuci otaknya para pemuda. Mencuci otaknya para pemuda, orang awam. Ya. Wa minasyari. syari dan kemudian menampung sekian banyak kejelekan-kejelekan. Ya. Asalnya dianggap remeh, tapi ternyata ujung-ujungnya mencuci otak mereka, berubah total pikirannya. Ya. Apakah terjadi? seorang ahlu sunnah tiba-tiba menjadi ateis? Terjadi. Terjadi. Dengan kebidahan-kebidahan. Apakah terjadi seorang yang tadinya ahlu sunnah berubah menjadi abidus sanam, penyembah berhala? Terjadi. Terjadi. Semua itu terjadi barakallahu fiikum dengan bid'ah yang kecil dulu. Kemudian semakin besar, semakin besar, semakin besar. Bid'ah pertamanya bahwasanya ini menurut akal begini ya. Ternyata dikatakan dalam riwayat-riwayat, ah bener kan apa yang saya katakan tadi? Ya. Kebetulan cocok. Ya. Padahal caranya sudah bid'ah, caranya dengan akalnya. Ya. Saya sudah berpikir kemarin begitu. Nih, yang kedua juga. Ini menurut saya ke sini nih, menurut saya. Dua, tiga, sampai menjadi aklani rasionalis. Setelah jadi rasionalis, terjerumus dalam yang lebih besar yaitu ilmu mantik ilmu kalam setelah ilmu mantik ilmu kalam dia bahas dia bahas dia bahas dia sampai pada titik kebingungan nah itu terjadi seorang yang ma'ruf tadi pembela sunnah menjadi ateis aku tidak yakin lagi kalau Tuhan itu ada berujung dengan kalimat naudzubillah kalimat kufur aku tidak yakin kalau Tuhan itu ada masih mencari naudzubillah min dzalik maka kata beliau, Hafizahullah Qala wa hasyauha minasyarri hatta hasalatil fitan fil Islam. Yang tadinya diremehkan ternyata ujungnya menjadi fitnah bagi kaum muslimin. Hadza kulluh Alhamdulillah. Ihdikumullah sallallahu alaihi Hadza kulluhu bisababit taghadi. Ini semua bisa babit tagaldi karena dia memejamkan mata karena mereka menutup mata nggak mau nengok bahayanya kebinahan beberapa dai Ahlussunnah sudah marah-marah dia masih menyatakan dengan menutup mata nggak masalah kok tidak ada apa-apa kenapa diributkan kenapa diributkan kemana mata kalian ditutupi oleh mereka sendiri. Tagaldi itu namanya an ahli syar, menutup mata dari ahli syar. Wa tarkihim dan dibiarkan hatta yastafhil al-amr. Dibiarkan sampai urusannya menjadi besar, menjadi besar, menjadi besar. Fala budda minal hazmi. Maka semestinya harus ada ketegasan. Wasaddal bab. Dan menutup pintu. Fi hadal amr. Dalam perkara ini. Api yang kecil dengan api yang besar. Mana yang lebih mudah untuk dipadamkan? Api yang kecil dengan api yang besar yang sudah membakar satu gedung, mana yang lebih mudah dipadamkan? Barakallahu fiikum. Semua paham kalau api kecil gampang dipadamkan. Tetapi kalau sudah besar, sulit dipadamkan. Wa kadzalikal bid'ah. Demikian pula kebidahan-kebidahan ketika masih kecil tinggalkan. Hati-hati. Jangan kamu menafsirkan dengan akalmu. Jangan. Jangan gegabah, baca. Tapi ini kebetulan, walaupun kebetulan benar. Kata Ibnu Katsir rahimahullah di awal mukaddimah tafsirnya, "Man fassara bi ra'yihi faqad akhta walau asab." Siapa yang menafsirkan dengan ra'yunya, maka dia telah salah walaupun kebetulan benar. Walaupun kebetulan benar, telah salah. Apa yang salah kalau gitu? Kalau kebetulan benar, salah caranya karena caramu itu akan membawa pada perkara-perkara batil nantinya barakallahu fikum. Demikian keadaan kebinahan-kebinahan. Kalau masih kecil mudah dipadam, dipadamkan. Tapi kalau sudah dia sudah menjadi rasionalis, sudah menjadi ahli mantik, ahli kalam, sulit untuk dirubah. Sulit untuk dipadamkan. Dan la ya'simu minal bid'i ba'dallah jalla waala illa al-ilman nafi'. Kalau begitu madamkannya dengan apa? Bagaimana kita menyelamatkan diri dari api yang kecil tadi sebelum api yang besar? Kata Syekh Shalal Fauzan, tidak akan ada sesuatu apapun yang bisa melindungi kita dari kebid'ahan. Setelah Allah nggak ada yang selain ilmu. Selain ilmu nafi'. Tentunya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menyelamatkan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan syariat yang menggariskan menerangkan, memberitahukan bahwa nggak akan ada yang bisa menyelamatkan dari kebidahan-kebidahan melainkan ilmu. An-nafi' amma laisa indahu ilmun adapun mereka yang tidak punya ilmu fahadha yanjarif ma'al bid'ah orang seperti ini akan termakan bersama bid'ah bid'ah tadi wa yadhunnuha tayyibah dan menganggapnya menduga mengira bahwa itu kebaikan li'annahu la yadri karena dia tidak tahu apa itu bid'ah. Fala yunji minal bid'ah illa ma amara bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka enggak akan bisa selamat dari kebidahan-kebidahan kecuali dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Yaitu ketika Nabi menyatakan fa'alaikum bisunnati. Kalian akan menyaksikan pertikaian yang banyak. Perselisihan yang banyak. Perpecahan-perpecahan yang banyak. Kata Nabi, fa'alaikum bisunnati. Atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Karena nggak ada lain. Yang bisa menyelamatkan dari perpecahan tadi kecuali al-ilm, an-nafi' yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadza huwa alladhi ya'simu al bid'ah. Inilah yang akan menyelamatkan dari kebid'ahan-kebid'ahan. Wa hadza yahtaju ila ta'allumin wa tafaqquhin dan ini yang kita butuh kaji, ta'allum wa tafaqquh. Belajar, mengkaji. Jangan malas. Dan jangan merasa cukup dengan satu guru saja. Cari. Imam Bukhari mencari dari sekian banyak alim. Seratus lebih gurunya. mula belajar. Ustaz Fulan gak sempat, Ustaz Alan. Ustaz Alan gak bisa, Ustaz yang lain. Cari kesempatan. Cari ilmu dari siapa yang bisa mengajarkan. Belajar tajwid dari Ustaz Fulan. Belajar uh, dari ustadz fulan, belajar ini dari ustadz yang lain, belajar nahunya dari ustadz yang lain, belajar akidah dari ustadz yang lain, belajar semuanya. Sehingga dia akan mendapatkan ilmu lebih banyak. Tetapi kalau nunggu, pokoknya kalau nggak ustadz fulan saya nggak mau. Ada ta'assub zamim. Ini ta'assub yang tercela. Barakallahu fikum. Ta'assub. Seakan-akan ilmu tidak mungkin didapat kecuali dari si fulan. Ada ta'assub dan ini hati-hati. Akan menjadi besar suatu saat. Ya. Akan menjadi besar suatu saat. Ya. Enggak kok cuma anu aja, cuma saya itu lebih cocok saja secara hati hati-hati. Ya. Hati-hati dari ta'assub. Ilmu dicari dari semua ahlus sunnah. Semua orang yang berilmu, seorang yang bisa. Bahkan para ulama mengambil ilmu dari akran. Tahu akran? Dari akran itu dari orang yang sekelas. Tingkatannya. Kamu dengan saya itu sama tingkatannya, belajar dia. Sebagaimana Imam Humaidi dari Imam Syafi'i, Imam Syafi'i dari Imam Humaidi. Rahimahullah. Apalagi kalau dia ternyata di atas kita, kamu nggak ngerti bahasa Arab, dia ngerti bahasa Arab, belajar. Kenapa malu? Kenapa gengsi? Kamu nggak ngerti tajwid, dia ngerti tajwid, belajar sama dia. Anak di bawahmu bisa baca, kamu belum bisa baca, belajar sama dia. La yata'allaman. Isnani la yata'allaman. Dua golongan yang enggak akan bisa belajar. Al-mustakbir wal mustahi. Kata para ulama, isnani la yata'allaman. Dua golongan yang tidak bisa belajar atau yang enggak bisa dia mendapatkan ilmu. Orang yang sombong dan orang yang malu. Malu tidak pada tempatnya. Sombong, gengsi dia kalau mengambil dari akron. Gengsi kalau tidak mengambil dari yang tinggi. Gengsi. Ini tidak akan bisa belajar. Yang kedua mustahi, pemalu. Mau nanya, malu. Mau ini, malu. Mau belajar dari anak yang lebih muda, malu. Maka dua ini tidak akan bisa belajar. Geser. Malu yang tidak pada tempatnya. Apalagi kesombongan yang tidak boleh ada pada setiap mukmin. Maka ini buang. Dan kemudian belajar